Berdasarkan jalur periwayatannya, hadis ahad terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah nah, yang pertama adalah hadis masyhur, masyhur, aziz dan gharib. Berarti ada tiga macam. Hadis masyhur, aziz dan gharib. Masyhur kita tahu artinya adalah mas, ma, apa? Terkenal, terkenal, ya, dikenal. Tersohor. Sohor dari kata eh, masyhur juga, syuhrah. Masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Tidak sampai kepada derajat mutawatir. Salah satu syarat hadis adalah perawinya mencapai jumlah yang meyakinkan para kritikus hadis dan para ulama hadis sehingga yang meyakinkan mereka sehingga tidak terketahui kemungkinan kedustaan berjamaah atau kesepakatan berdusta dan tidak mungkin di antara mereka uh, ya ber, bersepakat untuk mustahil untuk berdusta dalam menyampaikan hadis tersebut <clears throat> dan juga standar hadis tersebut berdasarkan kepada sesuatu yang dapat dicerna oleh panca indera seperti mendengar ataupun melihat. Nah, kalau masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih dalam satu tingkatan. Dalam satu tingkatan perawi. Misalnya Rasulullah SAW berkata kemudian diriwayatkan oleh tiga orang sahabat misalnya. Nah, dengan adanya tiga orang sahabat di sini sebagai salah satu atau sebagai satu tingkatan periwayatan, maka jadilah hadis tersebut disebut juga hadis masyhur. Tetapi itu baru ketika tingkatan para sahabat. Adapun jika misalnya di bawahnya perawi atau tingkatan keperiwayatan keriwayatan dari tabi'in mencapai misalnya 40 tabi'in meriwayatkan dari tiga sahabat tersebut maka itu bukan menjadi lagi hadis masyhur melainkan sudah menjadi mutawatir. Ya, karena jumlah atau kuantitasnya sudah meyakinkan para ulama hadis bahwasanya kuantitas tersebut tidak memungkinkan tiap-tiap mereka untuk bersepakat apa? bersepakat berdusta atas nama Nabi. Nah, kemudian kalau misalnya hanya mencapai 4 atau 5 atau 6 bahkan mencapai 10 sekalipun maka itu tetap disebut sebagai hadis masyhur. Tetap disebut sebagai hadis masyhur. Jadi 10 kata para ulama belum memasuki ranah mutawatir. 10 belum memasuki. Ya. Kemudian contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim tidaklah mengganggu kaum muslimin dengan lisan dan tangannya. Yang terpenting kita tahu hadis masyhur adalah hadis yang direwetkan oleh tiga orang perawi atau lebih. Di sini maksudnya bukan tiga orang perawi misalnya dari uh, eh, misalnya dari siapa? Dari Syu'bah kemudian atasnya, kemudian atasnya, kemudian Rasulullah tiga, bukan, bukan begitu. Tetapi dalam satu tobaqoh dalam satu tingkatan itu ada tiga orang. Kemudian turun ke bawah siapa lagi, kemudian turun ke bawah siapa lagi, dan tidak mencapai derajat mutawatir tidak mencapai derajat mutawatir. Misalnya dari tiga orang sahabat tadi, kemudian hanya mencapai lima orang tabi'in. Dari lima orang tabi'in meriwayatkan dari mereka berjumlah delapan misalnya. Kemudian dari delapan itu berjumlah lima belas misalnya. Dan para ulama melihat lima belas jalur ini mereka belum meyakinkan, belum teryakini dengan ketawaturan jalur-jalur tersebut. Sehingga hadis tersebut masih termasuk hadis masyhur dan hadis masyhur adalah satu jenis dari hadis ahad. Jadi hadis ahad itu ada tiga jenis tadi ya, ada tiga macam, hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Nah tadi hadis masyhur sudah kita ketahui. Ini dia dari satu tingkatan, bukan dilihat dari jumlah tingkatannya, bukan. Tapi dari satu tingkatan ada berapa perawi. Kemudian ada juga hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi. Berarti kurang satu dibandingkan dengan keminimalan perawi, jumlah perawi hadis masyhur. Kalau tadi hadis masyhur minimal adalah tiga. Sekarang hadis aziz itu cuma dua dalam satu tingkatan. Cuma dua dalam satu tingkatan. Jadi kita ketahui ada masyhur dan ada aziz ada masyhur dan ada aziz. Itu harus dibedakan. Pertama masyhur terkenal berarti kan. Tapi keterkenalan tersebut tidak menjadikannya teryakini sebagai mutawatir yang sangat e, banyak kuantitasnya sehingga menenangkan atau meyakinkan. Melainkan masyhur tersebut masih dalam kategori hadis ahad. Nah, hadis masyhur itu sebenarnya terbagi menjadi dua macam disebut masyhur ya masyhur itu ada yang secara istilah mustalah hadis dan ada yang secara bahasa kalau misalnya secara bahasa masyhur artinya terkenal ya kalau secara istilah mustalah hadis tadi artinya nah sekarang yang secara bahasa itu kita kenal artinya apa hadis yang masyhur terkenal tersohor terketahui oleh banyak orang nah hadis masyhur dari segi bahasa ini itu berbeda-beda dari berbagai disiplin ilmu dan juga penggelutnya. Misalnya hadis masyhur di kalangan usul al-fiqh ada, hadis masyhur di kalangan uh, fuqaha ahli fikih ada, hadis masyhur di kalangan orang-orang yang menggeluti bidang usuluddin ada, hadis masyhur di kalangan Syafi'iyah misalnya ada juga. Meskipun hadis tersebut tuh doif dia tetap dikatakan masyhur ya dia tetap dikatakan masyhur oke dan juga ada hadis masyhur di kalangan awam misalnya ikhtilafu ummati rahmah hadis tersebut maudhu tapi dia masyhur hukumnya hukum secara bahasanya masyhur karena apa terkenal tetapi hukum secara istilah dia bukan masyhur melainkan hadis maudhu hadis palsu dan yang namanya hadis palsu sebenarnya bukan hadis ya yang namanya hadis palsu sebenarnya bukan hadis Oke, kemudian hadis masyhur itu diantaranya ya ada yang sahih, ada juga yang tidak sahih. Ya, ada juga yang hasan, ada juga yang dhaif dan ada juga yang maudhu'. Itu adalah hadis masyhur jika apa? Hmm? Jika hadis tersebut uh, apa namanya kita ketahui dia diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tapi tidak mencapai derajat yang meyakinkan sehingga disebut mutawatir tidak tidak mencapai okay. kemudian tadi kemudian ada aziz adalah hadis yang diriwayatkan hanya diriwayatkan oleh dua orang perawi <clears throat> nah kalau misalnya dalam satu hadis di masing-masing tabaqat itu tidak boleh tidak kurang dari dua orang perawi. Nah, tapi di tingkatan, di misalnya di satu tingkatan ada dua orang perawi yang merayakan hadis ini, ya. Kemudian bawah lagi tingkatan lain itu ada semisal tiga orang. Hmm. Ya. Nah, setelah tiga orang tersebut ada lagi perawi sampai sepuluh orang. Misalnya Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat. Nah, sahabat meriwayatkan kepada uh, tabi'in. Nah, sahabat dua orang, tabi'innya dua orang juga. Kemudian bawahnya tabi'in misalnya sepuluh orang. Tabi'ut tabi'in. Di bawah tabi'ut tabi'in ada misalnya lima belas orang. Nah, apakah hadis ini bisa dikatakan aziz? Tetap bisa. Tetap bisa dikatakan aziz. Dan juga dalam sisi lain bisa juga dikatakan sebagai masyhur. Karena apa? sampai tiga perawi atau lebih dalam satu tingkatan. Antum tergambar atau enggak? Misalnya kalau kalau misalnya misalnya ini Rasul kemudian ada dua sahabat ya ini mereka kepada tabi'in tabi'in kemudian ini tabi'in tiga ya misalnya kemudian ini mereka kepada tiga tabi'in tabi'in ya Ya, kemudian ini satu, ini dua misalnya. Nah di sini kalau dari sisi ini dia disebut masyhur, tapi dari sisi ini dia disebut aziz. Kenapa? Karena cuma dua. Oleh karena itu Syekh Mahmud at Han mengatakan jika di sebagian tobakotnya dijumpai tiga orang atau lebih rawi, hal itu tidak merusak statusnya sebagai hadis aziz Asalkan di dalam tobakot lainnya Meskipun cuma satu tobakot ini Terdapat dua orang rawi ya, Terdapat dua orang rawi Sebab yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal rawi di dalam tobakot sanat Ingat, jumlah minimal rawi Antum lihat uh, eh, hadir innamal a'malu niat yang tadi malam kita bahas, antum ingin hadir. Nah, itu kalau misalnya kita lihat dari Rasulullah kemudian ke Umar, satu kan? Kemudian itu satu dalam satu tingkatan sahabat perawi sahabat cuma satu orang. Ya. Kemudian dari Umar ke Alqamah atau siapa? Alqamah. Alqamah al bin al Waqqas al Laythi. Tabi'in satu orang dan Alqamah bin al Waqqas al Laythi meriwayatkan darinya siapa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Satu orang lagi dari tabi'in juga. Kemudian berlanjut ke Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Satu orang lagi. Berarti deretannya Rasulullah, Umar, kemudian Al-Qamah, kemudian Muhammad bin Ibrahim, kemudian Yahya. Satu, satu, satu, satu. Nah ini disebut hadis apa di sini? Apakah disebut masyhur atau disebut aziz atau disebut gharib? Yang benar adalah disebut apa yang setelah aziz? Gharib. Karena apa? Kita lihat definisi hadis aziz. Apa? Di definisi hadis gharib di halaman 22. Gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Ya. Oleh seorang perawi. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi dari Rasul kedua sahabat, kemudian berlanjut kepada tiga tabi'in. Kemudian berlanjut kepada misalnya ini berapa? 6 tabi'ut tabi'in. Kita lihat kalau dari sini kan salat hari ini masyhur kelihatannya karena tiga atau lebih. Tetapi tadi kata Syekh Muhammad Mahmud At-Tohan, sebab yang dijadikan patokan adalah jumlah minimal rawi atau perawi di dalam tobaqot sanad. Coba minimalnya berapa? Dua. Mirip matematika ya. Dua minimal. Berarti di sini hadis ini dinilai sebagai aziz atau sebagai masyhur, sebagai aziz. Ya begitu. Nah, kalau misalnya tadi hadis innamal a'malu binniyat. Kita lihat, misalnya Rasulullah berkata innamal a'malu binniyat. Kemudian dalam satu khutbah Umar bin Al-Khattab meriwayatkan ya dalam ceramahnya. Kemudian didengar oleh Al-Qamah. Kemudian didengar oleh siapa? Al uh, Muhammad bin Ibrahim. Kemudian didengar oleh Yahya. Dan setelah Yahya itu ada hampir dari puluhan, puluhan. Ada yang mengatakan sampai 700 perawi di sini, ada yang mengatakan sampai 200. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwasanya setelah diteliti nggak nyampe 100. Wallahu a'lam. Bagaimanapun. Dan juga ada yang dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat tapi kata Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam dan kitab Jami'ul Ulum riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu tidak sahih maksudnya doif atau mungkin maudhu atau lemah sekali. Nah, ini nggak dihitung. Riwayat lain yang doif nggak dihitung. Yang dihitung adalah riwayat yang sahih. Ya. Nah, yang sahih ini segini, ber, ya, bawahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalnya dengan ini sampai hampir 100, itu menunjukkan mutawatir nggak di sini? Mutawatir. Karena jumlahnya sudah benar-benar meyakinkan. Gak mungkin mereka berdusta kan? Tapi kalau kita lihat keseluruhan sana, dia ke sungai Satu, ini satu tobakot, namanya satu tobakot ya. Ini satu tobakot, tobakot artinya tingkatan. Ya, ini satu tobakot. Nah ini satu tobakot. Di bawahnya ini banyak orang, ini satu tobakot. Kemudian ada lagi di bawahnya lagi. Nah, tadi Syekh Mahmud atau Han mengatakan, patokannya apa? Jumlah minimal perawi di dalam keseluruhan tobakot ini mana yang paling minimal? Ini empat, ini minimal semua, karena satu. Nah, karena mereka masing-masing satu, karena yang minimal minimal ada satu perawi, maka disebut sebagai hadis gharib. Makanya disebut ya, innamal hadis Umar innamal a'mal binniyat itu adalah hadis gharib dan hadis gharib adalah salah satu bentuk hadis ahad, ya. Dan hadis ahad itu banyak sekali mayoritasnya. Mayoritas mayoritas hadis. Baik, kemudian Tadi eh, yang penting kita sudah tahu maksud dari tiga istilah tadi, hadis masyhur, aziz dan gharib. Contohnya adalah sabda beliau untuk hadis gharib, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin Hadis ini tergolong hadis gharib ya. Karena hanya sahabat Umar bin Al-Khattab yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi. Ya, lihat Umar bin Al-Khattab dan tidak ada perawi lainnya dari sahabat selain Umar bin Al-Khattab. Meskipun ada yang mengatakan diriwayatkan dari Abu Abu Said Al-Khudri ya. Dan juga lainnya, tapi riwayat-riwayat selain Umar itu riwayat-riwayatnya dhaif semua. Kemudian hanya Al-Qamah bin Abi Al-Waqqas Al-Laitsi yang meriwayatkannya dari Umar, satu orang saja. Kemudian dari Alqamah, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ya, satu lagi, dan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Satu semua. Paling minimal berapa? Satu. Berarti hadis ini di, dikatakan dhaif. Mereka ini semuanya dari kalangan tabi'in. Siapa yang dari kalangan tabi'in? Alqamah, Muhammad dan Yahya. Itu dalam satu generasi tabi'in. Mereka semua adalah tabi'in. Adapun ini sahabat Nabi. Kemudian banyak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dari Yahya. Nah, kita di sini tidak melihat dari segi setelah Yahyanya, melihat dari wajah ini enggak, tapi kita melihat mana lihat semua penggabungan sanad atau semua jalurnya lihat yang paling minimal di tobakot keberapa dan berapa jumlah minimalnya yang dipunyai. Nah kita ketahui ada satu, minimalnya satu, tapi ada empat tobakot. Yang penting satu minimal, ada yang satu. Akhirnya kita hukumi sebagai hadis gharib. Jadi kita tidak kita katakan sebagai hadis mutawatir. Wallahu a'lam. Kemudian berbagai jenis hadis ahad berdasarkan derajatnya. Berdasarkan derajatnya, hadis ahad terbagi menjadi lima bagian, yaitu sahih li dhatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi dan dhaif. Sebelum kita berlanjut mungkin bisa digarisbawahi satu persatu itu. Sahih li dzatihi artinya apa? Hadis tersebut sahih disebabkan zatnya, disebabkan zat sanatnya. Zat sanatnya sahih, maka disebutkan sahih disebabkan zatnya. Jadi tidak memerlukan jalur-jalur lain untuk menjadikannya sebagai sahih. Nah kemudian sahih liwairihi Hadis tersebut asalnya adalah hadis hasan ya. Hadis sahih liwairihi tadinya bukan sahih. <clears throat> Tetapi hadis hasan disebabkan ada di antara perawi yang hafalannya atau kekuatan hafalannya tidak sempurna, menengah. Ya. Kemudian hadis itu kan hasan. Namun ada jalur lain yang menjadikannya kuat. Jalurnya sama-sama hasan misalnya. Akhirnya hadis tersebut menjadi hadis sahih. Disebabkan apa? Disebabkan ghairihi, disebabkan selain hadis tersebut. Selain sanad tersebut. Kemudian ada juga hadis hasan lidzatihi. Hadis tersebut udah tersifati hasan secara zat sanadnya. Nanti insya Allah kita akan ketahui dari definisinya. Kemudian ada juga hasan li ghairihi. Hasan disebabkan ghairihi, disebabkan apa? Selainnya disebabkan jalur hadis selainnya. Dan yang terakhir adalah doaif. Doaif di sini berarti tidak makbul ya. Kalau sahih lidatihi, sahih liwairihi, hasan lidatihi, hasan liwairihi, semuanya itu merupakan hadis yang bisa diterima. Oke. Okay. Adapun doaif di dalamnya bisa terkandung makna juga maudhu' bisa. Doaif jiddan bisa dan juga doaif. Ya, pertama, sahih lidatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil dan memiliki hafalan yang sempurna dengan sanad bersambung serta selamat dari syad dan cacat yang berat. Nah ini definisinya. Dalam definisi sahih lidatihi ini ada lima syarat. Ada lima syarat. Syarat yang pertama diklasifikasi misal dengan cara menggaris bawahi atau bagaimana. Syarat pertama perawi yang adil. Itu syarat pertama. Syarat pertama perawinya adil kan? Nah, itu. Kemudian syarat kedua memiliki hafalan yang sempurna. Perawi adil tersebut tidak sekadar adil, tapi dia harus memiliki hafalan yang sempurna. Itu kedua. Syarat ketiga sanad bersambung. Sanadnya bersambung. Jadi misalnya ada perawi yang sikot dan dia dikenal hafalannya dobit, dobit baik itu dhabdus sadri atau dhabdul kitab. Nah, dua-duanya syarat tersebut terpenuhi, tapi dia meriwayatkan dengan cara irsal, yaitu memutuskan gurunya atau dengan cara tadlis, tidak menyebutkan gurunya misalnya. Atau dengan cara memotong dua periwayatan di atasnya sehingga langsung ke Rasul misalnya. Seorang tabi'i, tabi'ut tabi'in langsung ke Rasul misalnya. Nah ini walaupun tabi'ut tabi'in tersebut disebut thiqah dan juga hafalannya kuat, tetapi ketika ada sanatnya tidak tersambung, maka tidak masuk ke dalam kategori sahih. Baik itu sahih di zatihi atau sahih li ghairihi. Yang keempat adalah selamat dari syad Selamat dari syad nanti insyaallah akan kita bahas Eh, mungkin pekan kedepannya itu ada penjelasan syarat itu apa. Di sini nanti ada penjelasan halaman 27 itu ada penjelasan definisinya. Jadi nggak kita jelaskan sekarang semuanya. Selamat dari syarat itu keempat. Yang kelima syaratnya adalah cacat yang berat. Maksudnya selamat dari cacat yang berat. Dalam bahasa Arabnya apa? Bahasa istilah hadisnya aillah qadihah. Dan aillah qadihah di sini maksudnya aillah mu'athirah, yaitu cacat Cacat yang berat maksudnya apa sih? Yaitu yang membekas. Cacat yang membekas. Insya Allah akan dijelaskan nanti ilah qadihah itu artinya apa. Halaman 30 kalau itu. Ya, oke. Okay. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bi khairat yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan memberinya pemahaman dalam perkara agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan hadis ini berarti sahih li Berarti telah masuk ke dalam kriteria karena telah memenuhi syarat hadis sahih li Yang pertama tadi perawinya adil semuanya. Kalau misalnya ada salah satu perawinya yang tidak adil, misalnya perawi tersebut memang ditadil oleh ulama jarh wa ta'dil namun ta'dilnya itu tidak mencapai derajat fiqh. Maksudnya tidak mencapai derajat yang bisa menjadikan periwayatannya itu periwayatan sahih melainkan sekadar hasan. Itu ada. Antum kurang paham. Kurang paham. Insyaallah nanti akan paham. Kemudian memiliki hafalan yang sempurna. Jadi tiap perawi untuk hadis mayuridillahu ini hafalan-hafalan mereka itu hafalan yang sempurna, bukan standar. Dan juga sanad hadis ini dari perawi misalnya Bukhari menuju ke Rasulullah itu semuanya bersambung. Nah bersambungnya ini juga perlu penelitian. Jadi nggak sekadar kita bersambung ada ada ada bersambung semua, nggak gitu. Tapi perlu penelitian apakah perawi tersebut bertemu memang atau pernah meriwayatkan dari gurunya atau tidak atau sekadar perkiraan atau gimana itu nanti ada pembahasannya juga. Kemudian selamat dari syar atau syuzud Allah akan dijelaskan dan selamat dari kecacatan yang berat. Yang paling sulit sebenarnya adalah yang terakhir, kecacatan yang berat karena hal tersebut hanya dimiliki oleh uh, minim sekali ulama yang bisa mencapai derajat bisa mengetahui kecacatan tersebut. Nah, karena kecacatan, kecacatan seringkali tersembunyi ya, dalam sanad hadis. Oke, kemudian keabsahan hadis dapat diketahui dengan tiga cara berikut. Keabsahan hadis atau validitas hadis dapat diketahui dengan tiga cara berikut. Ada tiga cara. Yang pertama, A. Hadis tersebut tercantum dalam kitab hadis yang terakui akan keabsahannya. Hadis tersebut tercantum dalam kitab hadis yang terakui akan keabsahan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penulisnya. Yaitu apabila penyusunnya termasuk orang yang ucapannya dijadikan sandaran dalam pensohihan hadis. Seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dua kitab ini merupakan kitab terbaik setelah Kitabullah Taala, Kitabullah Taala dan di dalamnya kesemua hadis tersebut adalah hadis sahih yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Di dalam kitab Maka Makanatus Sahihain karya Khalil Ibrahim ada beberapa faedah yang mana beliau mengumpulkan beberapa kalimat atau kalam ulama hadis berkaitan dengan sahih dua kitab sahih ini yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ad-Dahlawi wafat pada tahun 1176 Hijriah. Beliau berkata dalam sebuah kitab bernama Hujjatullah Al-Balighah. Amma sahihan faqad ittafaqal muhaddithun ala anna jami'a ma fihima min al-muttasil al-marfu'i sahihin bil qat'. Uh, untuk dua kitab sahih ini Para ulama ahli hadis telah bersepakat bahwasanya seluruh semua apa yang ada di dalamnya itu mutasil, sanatnya bersambung. Hmm. Mutasil. Hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim sanatnya mutasil. Ya. Nah, ini maksudnya mutasil bersambung dari Imam Bukhari sampai ke Rasulullah. Namun ada beberapa periwayatan dari Bukhari secara muallak secara muallak. Eh, kapan-kapan insya Allah kita akan ketahui maksudnya. Al-marfu dan juga al-marfu tersandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sohihin bil qata' yang mana hadis-hadis tersebut adalah sohih secara pasti. Jadi tidak diragukan lagi akan kesohihan hadis-hadis yang ada di Sahih Al Bukhari. Ah, meskipun mungkin ada beberapa ulama minoritas memang mengkritik beberapa hadis Sahih Al Bukhari misalnya, tapi itu tidak sama sekali tidak merendahkan dan juga tidak menurunkan derajat Sahih Al Bukhari sebagai kitab yang paling sahih setelah kitab Al Quran. Wa annahuma mutawatirani ila musannifiha dan bahwasanya kitab Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim itu keduanya kitab yang mutawatir kepada penulis nya yaitu Al-Bukhari Muslim. arti maksudnya? Bahwasanya Bukhari Muslim ketika menulis kitab tersebut banyak orang kemudian yang apa yang berguru padanya dan menyimak hadis tersebut dan juga Al-Bukhari memberi ijazah kepada sebagian muridnya untuk meriwayatkan Sahih Al-Bukhari kepada umat-umat. Arti ijazah itu artinya apa? Memperbolehkan, membolehkan. Jadi ijazah Artinya adalah seorang guru membolehkan atau seorang perawi membolehkan untuk orang yang meriwayatkan darinya untuk apa? Agar hadisnya disebarkan. Itu boleh. Itu ijazah namanya. Nah, itu ijazah. Makanya ijazah. Oh, ijazah kalau kita apa? Setelah misalnya lulus sekolah, lulus kuliah, jadi ada pembolehan dari pihak sekolah sebagai pelegalisir bahwasanya dia telah lulus dan juga boleh bekerja. Nah, dalam ijazah hadis juga seperti itu dan ijazah adalah tingkatan ketiga dari delapan tingkatan tahammul al-hadis. Dari delapan tingkatan tahammul al-hadis. Jadi tahammul hadis itu menerima menerima hadis dari guru nah itu delapan tingkatan. Tingkatan pertama yang paling tinggi adalah as yaitu mendengar langsung. Jadi dalam kajian mendengar langsung, nah itu adalah tingkatan pertama yang paling kuat. Ada tingkatan kedua dan tingkatan ketiganya adalah ijazah, yaitu ketika gurunya membolehkan muridnya untuk meriwayatkan apa yang dia riwayatkan dari perawi-perawi sebelumnya. Begitu. Jadi pada zaman dahulu ya yang namanya kitab ataupun ataupun hadis ataupun kalam itu dengan sanad. Dengan sanad. Walaupun pada zaman sahabat dan juga awal-awal tabi'in itu tidak dikenal ilmu sanad sebenarnya. Jadi orang-orang berkata apa yang kata Rasulullah, kata sahabat begitu saja. Tapi ketika muncul muncul e, kebidaahan Khawarij dan juga muncul mulai Syiah dan sebagainya, maka ditakutkan adanya kedustaan maka harus dicek juga sanat-sanatnya dapat dari mana kalam ini nah begitu akhirnya mulailah terjadi pertanyaan-pertanyaan mengenai sanat akhirnya ulama-ulama pada saat itu mereka ketika mengatakan Rasulullah bersabda itu dimulai dengan sanat dari mana urutannya antum dapat dari mana kalam Rasulullah dari fulan nah fulan ini siapa nih bagus apa enggak orangnya Tiko atau enggak pernah bertemu sama antum apa enggak gimana dan seterusnya Taib. kemudian wa annahu kullu man yuhawinu amrahuma fahuwa mubtadi'un muttabi'un ghayra sabilil mu'minin bahwasanya orang yang merendahkan perkara keduanya yaitu merendahkan sahih al-Bukhari dan juga sahih Muslim maka dia termasuk seorang mubtadi' yaitu seorang pelaku bid'ah yang mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Dan memang ada beberapa ulama muta'assibin yang fanatik berasal dari mazhab Han Hanafi. Beberapa ulama mazhab Hanafi menunjukkan kefanatikannya dengan mencela Imam Al-Bukhari dan juga kitab sahihnya. Dan kefanatikan tersebut ya disebabkan apa? Disebabkan rasa iri, dengki. Jadi yang namanya hasad itu terjadi pada ulama sejak zaman dulu. Terjadi pada ulama sejak zaman dulu. Ya. Dan kemudian Imam Bukhari dijelek oleh beberapa segelintir fukaha Hanafiyah. Dan tidak hanya dalam kasus itu aja beberapa fukaha Hanafiyah melakukan seperti itu banyak mencela misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia Bahkan ada yang sampai mengkafirkan. Kemudian e, mengklaim bahwasanya kitab usul al-fiqh pertama adalah karya seorang madhab Hanafi, misalnya Muhammad bin Hasan Asyaibani, padahal tidak ada buktinya. Itu karena apa? Karena mereka ingin madhab mereka yang menang. Madhab mereka yang tersohor dikenal sebagai pionir misalnya dalam hal ini. Tapi ternyata tidak bisa. Karena terbukti bahwasanya usul al-fiqh kitab pertama itulah kitabnya Imam Syafi'i bernama Ar-Risalah. Belum ada sebelumnya kitab usul fiqh pertama yang secara independen membahas tentang kuanin atau undang-undang istinbat fikhi dari ayat dan hadis. Oke. Okay. Kemudian Al-Iraqi wafat pada tahun 806 dalam kitab At-Tafsirah wa Tadhkirah atau dikenal sebagai Alfiyah Al-Iraqi. <clears throat> wa awwal awwal man sannafa fi jam'i as-sahih Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Orang pertama yang menulis kitab sahih, kumpulan hadis-hadis sahih dalam satu kitab itu adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya. Wa kitabuhu asahhu min kitabi Muslim indal jumhur wa huwa sahih. Dan kitab Sahih Bukhari itu lebih sahih daripada kitab Sahih Muslim bagi mayoritas ulama. Jadi ada beberapa sedikit dari ulama mengklaim bahwasanya Sahih Muslim itu lebih bagus daripada Sahih Al-Bukhari. Sebagaimana Al-Hafidh Abu Ali Al-Husain bin Ali An-Naisaburi rahimahullah beliau Abu Ali An-Naisaburi adalah seorang syekh atau dia adalah gurunya Imam Al-Hakim. Nah, Al-Hakim pengarang Al-Mustadrak gurunya ya. Beliau mengklaim bahwasanya Sahih Muslim itu lebih bagus daripada Sahih Al-Bukhari. Padahal justru yang terjadi sebaliknya. Tetapi kalau misalnya dari segi dari segi bab ya dari segi penuturan bab hmm, itu penataannya sahih Muslim lebih baik daripada sahih Al Bukhari. Tetapi dari segi fiqh, dari segi tabat ketetapan dan kekuatan sanatnya sampai ke Rasulullah sahih Al Bukhari lebih kuat. Karena kriteria Al Bukhari lebih ketat daripada kriteria Muslim yang insya Allah akan kita bahas suatu saat di masanya. Padahal Adar Qudni sendiri berkata, "Laula Al-Bukhari lama roha Muslim wala jaa." Tanpa Al-Bukhari, Muslim itu nggak beredar dan nggak bakal datang. Berarti memang pionirnya Al-Bukhari. Al-Muslim nah, sebagai pengikut aja. Tapi Muslim memiliki keutamaan tersendiri daripada Al-Bukhari. Namun secara umum Al-Bukhari lebih utama tentu saja. Wallahu a'lam. Nah juga tadi seperti Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim, kalau misalnya kita melihat hadis-hadis di dalamnya, kita pastikan itu sahih, kecuali riwayat yang muallak dalam Sahih Al Bukhari yang akan kita jelaskan kapan-kapan. Tapi ada juga kitab bernama misalnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ada juga kitab bernama Sahih Ibnu Hibban. Ada juga kitab bernama Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Nah, bagaimana dengan itu semua? Pernah dengar Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim? Al-Mustadrak ini semacam kitab melengkapi hadis-hadis sahihnya Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari memiliki, memiliki kriteria sendiri dalam sanad yang lebih kuat dibanding Muslim. Muslim juga punya kriteria. Nah, kemudian Imam Al-Hakim rahimahullah datang sekitar satu setengah abad setelahnya beliau rahimahullah mencoba untuk mengumpulkan hadis-hadis lain dengan kriteria Al-Bukhari dan juga Muslim yang tidak terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi ijtihad Al-Hakim rahimahullah ternyata beberapanya dari hadis tersebut kurang teridokan, kurang diridhoi karena ada beberapa kesalahan. Ada juga malah hadis do'if dimasukkan. Karena Al-Hakim mengira hadis tersebut sahih atas kriteria Bukhari atau Muslim. Kemudian mengklaim seperti itu. Dan ternyata setelah dicek oleh Imam al zahabi banyak ketergelinciran. Bahkan Imam al zahabi sendiri sebagai pengkritik kitab Al-Mustadrak juga memiliki sedikit ketergelinciran dan kesalahan. Nah, kemudian dikoreksi sebagian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu tentang Al-Hakim atau Al-Mustadrak karya Al-Hakim yang berkaitan dengan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi di sini menunjukkan kita poin pertama, kita mengetahui hadis itu sahih dari mana? Dari kitab hadis yang terakui akan keabsahannya. Tapi ketika ada kalimat mustadrak ala sahihain, ada sahihnya, itu jangan langsung kita katakan di dalamnya sebagai semuanya hadisnya sahih sehingga langsung kita percaya. Begitu maksudnya. Jadi ini masih Al-Bukhari dan juga Muslim tetap dua kitab yang di dalamnya terpercaya semua. Sekarang ada juga kitab bernama Sahih Ibnu Hibban. Ada yang pernah dengar Sahih Ibnu Hibban? Ibnu Hibbannya sering dengar. Tapi Sahihnya, sebenarnya nama kitab Sahih Ibnu Hibban itu bukan Sahih nama kitabnya, melainkan ada nama tersendiri. Ya. Sebagaimana Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim dan lain-lainnya itu memiliki nama tersendiri. Kalau Ibnu Hibban nama kitabnya itu adalah Al-Musnad As-Sahih ala Taqasim wal Anwa'. Nah, Al-Musnad As-Sahih ala Taqasim wal Anwa' itu jauh sekali dari kitab Sahih Ibnu Hibban. Tetapi karena ini terlalu panjang akhirnya disebut dimutlakan menjadi Sahih Ibnu Hibban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sahih Ibnu Hibban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ada yang belum punya ini kitabnya? Silakan diambil ya, kalau yang belum. Ada yang belum punya? Silakan diambil. Yang belum. Hah? Antum udah? Ini, ambil. Satu aja. Iya. Silakan. Ada lagi orang? Ya, silakan. Ambil juga sekalian ini. Oh, ini udah. Ah. Silakan. Buka halaman 23 sekarang. Buka halaman 23. Usahakan besok-besok jangan jauh terlambatnya ya. Habis maghrib aja sekalian. Ya. Baik, itu tadi Al-Mustadrak Al ala Al-Hakim. Dan juga ada kitab namanya Sahih Ibn Hibban. Ya. Sekarang kita Gimana? kenapa oh gitu ah oh gitu ya uh, kitab Sahih Ibn Hibban kitabnya jangan jangan di jangan di uh, eh, ingin dulu jangan dilukis dulu kitabnya dibersihkan dari tulisan antum Jangan dulu, dibuka aja dulu. Oke, okay, tadi Sahih Ibn Hibban. Kita lihat kitabnya Sahih kan? Apakah dengan nama kitab Sahih tersebut lantas kita menghakimi setiap apa yang ada di dalam kitab tersebut pasti Sahih atau enggak? Tidak, tidak. Para ulama ahli hadis tidak mengatakan seperti itu. Para ulama ahli hadis tidak mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena Ibnu Hibban itu masyhur bahwasanya beliau ya beliau ulama jarah wa ta'dil benar. Namun Ibnu Hibban seringkali beliau tasyaddud atau ekstremis, berekstrem dalam menjarah perawi. Maksudnya apa? Perawi di antara perawi kan manusia. Ada di antara perawi yang mempunyai kesalahan ada di antara perawi yang diceritakan mempunyai sebuah ketergelinciran misalnya sedikit ya. Tetapi Ibnu Hibban justru menjarah perawi tersebut dengan pensifatan yang sangat buruk sehingga perawi tersebut layak dipakai dengan gelar atau sifatan buruk tersebut. Padahal kesalahan perawi tersebut adalah misalnya kesalahan yang bersifat manusiawi atau kesalahan tersebut masih bisa dimaafkan, ditolerir atau bisa diberi kemungkinan mungkin sedang salah dan sebagainya. Tapi Ibnu Hibban justru memasukkan perawi tersebut di kitab Al-Majruhin dan juga disifati dengan sifat yang tidak layak disandang oleh perawi tersebut. Nah, juga Ibnu Hibban tadi kan ekstremis dalam menjarah untuk beberapa perawi. Juga Ibnu Hibban bersikap terlalu longgar dalam apa? Dalam mentadil. Jadi ada jarah wa ta'dil. Kalau jarah itu berarti menikam, ah, menjelek-jelekan gitu ya. menurunkan derajat perawi. Kalau ta'dil itu menaikkan ya. Baik itu ke menuju ke hasan ataupun ke sahih. Nah, Ibnu Hibban juga dikenal sebagai orang atau ulama yang mutasahil, bermudah-mudah, longgar dalam mensifati baik sebagian perawi yang justru tidak layak disifati sebaik itu. Nah, misalnya perawi dhaif. Tapi perawi dhaif tersebut Ibnu Hibban melihat, ini misalnya perawi dhaif ini satu ya. Nah, perawi dhaif ini dalam satu riwayat dalam satu sanad dia meriwayatkan dari seorang fikoh, syekhnya, gurunya, fikoh. Ibnu Hibban langsung menghakimi apa? Bahwasanya oh perawi ini pasti fikoh karena apa? Dia meriwayatkan dari guru yang fikoh. Jadi mensifati perawi ini bukan dari zat dirinya, tetapi dari kepada siapa dia meriwayatkan. Kalau misalnya sekarang misalnya berguru misalnya sama syekh besar, oh pasti dia fikoh. Kalau belum tentu kan? Belum tentu. Nah, hal seperti ini itu tidak mu'tabar dalam jarah wa ta'adil pensifatan misalnya orang ini pernah bertemu dengan orang fikoh, oh berarti dia fikoh. Nah itu nggak nggak nggak sah. Kemudian misalnya ada juga perawi yang sebenarnya doif lemah oleh para ulama dikatakan lemah. Namun Ibnu Hibban melihat orang fikoh itu meriwayatkan darinya. Orang fikoh meriwayatkan darinya. Oh, ada orang fikoh meriwayatkan darinya, berarti dia fikoh. Misalnya doif, doif, misalnya atau punya kesalahan gitu kan. Madhabnya nggak benar gitu misalnya. Kemudian Anda punya murid seorang fikoh, Misalnya antum fikoh misalnya. Dan juga antum hafalannya kuat. Ya, keimanannya kuat dan sebagainya lah pokoknya. Adil dhabit dan juga fikoh dan sebagainya. Nah, Anda dhaif. Antum meriwayatkan dari anak. Kemudian Ibnu Hibban melihat anak. Oh, ini si fulan yang dikenal fikoh meriwayatkan dari anak. Oh, berarti anak fikoh. Padahal anak disifati oleh mayoritas ulama doif. Nah itu Ibnu Hibban dalam beberapa hal seperti itu. Nah dimasukkan ke kitab beliau rahimahullah yang bernama as Jadi untuk jarah wa ta'dil Ibnu Hibban memiliki dua kitab. Kitab yang jarah untuk menjarah perawi namanya Al-Majruhin dan untuk menta'dil perawi namanya Asyqot. Nah, dua kitab ini ada beberapa yang perlu dikritisi dan dikritisi oleh para ulama. Tapi bagaimanapun itu adalah ijtihad beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarinya dengan pahala rahimahullah. Jadi sahih Ibnu Hibban itu tidak berarti di dalamnya pasti sahih belum tentu. Kemudian juga ada sahih Ibnu Khuzaimah. Ada kitab namanya sahih Ibnu Khuzaimah dikenal. Nah, kitab sahih Ibnu Khuzaimah kita melihat judulnya sahih ya. Kalau misalnya judul aslinya sahih Al Ibnu Khuzaimah, adalah mukhtasarul mukhtasar minal musnad as-sahih anin nabi. Ada kata sahihnya sehingga ulama menggunakan namanya apa? Sahih Ibnu Khuzaimah. Seperti sahih Al-Bukhari, sahihnya Muslim, sahih Ibnu Hibban, sahih Ibnu Khuzaimah. Lafal sahih di sini apakah menunjukkan bahwa seluruh hadis di dalamnya itu adalah sahih? Tidak. Ternyata para ulama kemudian meneliti dan ketika dilihat diperiksa sanad-sanad tiap hadisnya ternyata ada di antaranya hadis doaif. Namun mungkin memang alhamdulillah tidak seberapa jika dibandingkan dengan hadis sahih yang ada di dalamnya. Tapi hadis yang ada di dalam sahih Ibnu Khuzaimah ini tidak semuanya bisa diterima. Ya, tidak semuanya bisa diterima. Dan Ibnu Khuzaimah dari segi pentashih atau pemvaliditas dari segi validitas sanatnya dalam hadis-hadisnya itu lebih baik daripada Ibnu Hibban. Ya. Dan Ibnu Hibban itu masih lebih baik daripada Al-Hakim. Ya. Tadi tadi kita sudah membahas Al-Mustadrak karya Al-Hakim. Kan? Kemudian kita sudah membahas Sahih Ibnu Hibban. Kemudian yang terakhir tadi Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang paling tinggi di antara ketiga kitab tersebut yang paling bagus sanadnya adalah Sahih ibnu Khuzaimah. Di bawahnya Sahih ibnu Hibban. Kemudian yang terakhir Al-Hakim. Ya, ini kitab-kitab yang namanya ada kata sahihnya. Nah, sehingga jangan langsung dihakimi hadis-hadis yang di dalamnya sebagai hadis sahih semua. Tidak, tidak seperti itu. Oke. Okay. Nah, Al-Hakim tadi ya, rahimahullah, beliau Oke. Okay. Kita teruskan insyaallah. tocando para